السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إخواني في الدين أعزنا الله وإياكم Alhamdulillah <clears throat> kita akan melanjutkan pembahasan kita dengan kitab Siam dari kitab Minhajut Talibin karya dari Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah taala yang masyhur dengan nama beliau Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Telah kita selesaikan perkara yang berkaitan dengan penetapan awal Ramadan dan selanjutnya <clears throat> beliau rahimahullah taala menyebutkan perkara yang sangat penting dalam perkara puasa yaitu apa yang berkaitan dengan niat apa yang berkaitan dengan niat berkata Imam An-Nawawi rahimahullah taala faslun pasal an-niyatu syartun lis saumi wa yushtaratu li fardhihi at-tathbit was-sahih annahu la yushtaratu an-nisfu al-akhir min al-lail وأنه لا يضر الأكل والجماع بعدها وأنه لا يجب التجديد إذا نام ثم تنبه Kata Imam Abu Zakaria rahimahullah taala pasal niat merupakan syarat dalam berpuasa. Niat merupakan syarat dalam berpuasa dan disyaratkan li fardhihi at-tabyid untuk puasa wajib adanya tabyid yaitu niat sejak malam hari ya was sahih annahu la yushtaratu an-nisful akhiru al lail dan pendapat yang paling kuat dalam madhab Imam Ash-Syafi'i tidak disyaratkan bahwa itu setengah malam ya yang terakhir wa annahu la yadurul aklu wal jima' ba'daha dan bahwa tidak mengapa tidak memberikan mudarat makan dan menggauli istri setelah tengah malam. Wa annahu la yajibu tajdidu idza nama thumma tanabbaha dan bahwa tidak wajib untuk memperbaharui niat jika seseorang setelah berniat lalu tidur lagi kemudian ia terjaga sebelum waktu fajar tidak disyaratkan memperbaharui niat baik ini poin yang akan kita bahas terlebih dahulu Perkataan Imam An-Nawawi, "An-niyatu syartun lis Saumi Bahwa niat merupakan syarat dalam puasa. Kita mengetahui bahwa para ulama telah bersepakat niat merupakan syarat diterimanya ibadah. Semua ibadah pada asalnya disyaratkan padanya niat sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu Bin Niat <clears throat> Sesungguhnya amal-amal itu tergantung kepada niat. Ai salihatan apakah dia diterima au ghairu salihah atau tidak saleh makbulatan atau ghairu makbulah diterima atau tidaknya tergantung kepada niatnya ya hanya saja para pensyarah dari kitab Minhajut Talibin ya di sini kemudian memberikan catatan memberikan keterangan bahwa yang dimaksud oleh Imam An-Nawawi syartun lis-saumi bukanlah syarat yang disebutkan dalam kitab-kitab usul fikih. Dengan kata lain bukan syarat istilahi. Syarat istilahi yang disebutkan oleh para usuliyun, para ulama fuqaha, syartun adalah ya ma yalzamu min adami al-adam wala yalzamu min uh, wujudihi al-adam wala wujud Syarat adalah apa yang jika tidak ada batal ibadah tersebut. Dan jika dia ada maka tidak berkaitan dengan batal atau tidaknya. Contoh misalnya, wudhu merupakan syarat sahnya solat. Jika wudhu tidak ada, maka solat tidak akan sah. Tetapi kalau seseorang berwudhu, apakah berarti dia solat? Belum tentu. Mungkin dia ingin membaca Al-Quran, mungkin dia ingin tidur, mungkin dia dalam keadaan junub, dan ingin kemudian beraktivitas yang lainnya, disunnahkan baginya berwudu ya maka ini dimaksud dengan syarat secara isti istilah ya apa yang mesti eh, apa yang jika tidak ada dijamin bahwa ibadah itu tidak akan sah ya Taib. mereka mengatakan seperti Imam ya Ibnu Mulaqqin rahimahullah taala dalam uh, Ujadatu Al-Muhtaj Syarah Al-Minhaj beliau mengatakan أما توقفه عليها فهو إجماع إلا من شذ adapun terkaitnya puasa dengan niat maka ini perkara yang disepakati oleh para ulama Syafi'iyah illa man syadza kecuali yang nyempal yang nyeleneh yang keluar dari ijma' tersebut dan itu tidak dianggap sama sekali ya amma kauniha syartan fa fihi tajawuzun Adapun bahwa jika dikatakan dia syarat seperti syarat yang disebutkan oleh para fuqaha fafihi tajawuzun maka di sini ada keluasan dalam penggunaan isti, istilah ada keluasan dalam penggunaan istilah saja ya lebih tegas disebutkan dalam ya Sirajul Wahaj fi Syarhil Manhaj ini karangan dari Kamaluddin Abdul Baqa Muhammad bin Musa bin Isa Ad-Dimari yang wafat pada tahun 808 Hijriah, salah satu syarah yang penting dari kitab uh, Minhajut Talibin, beliau mengatakan, ya, wa muradul musannif bisyarti dan yang dimaksud oleh penulis yaitu Imam An-Nawawi dengan syarat bahwa niat merupakan syarat dalam puasa ai ma yaitu apa yang mesti ada apa yang mesti ada la syartul istilahi bukan syarat yang sesuai dengan isti istilah para fuqaha ya, jadi kalau kita inginkan sebenarnya bahwa perkara yang terpenting dalam puasa adalah apa Ni, niat dalam definisi puasa para ulama menyebutkan imsakun maksus puasa adalah menahan dari perkara-perkara tertentu ya fi auqatin maksusah pada waktu-waktu tertentu menahan perkara-perkara tertentu yaitu makan, minum dan jima. Ya. Pada waktu-waktu tertentu yaitu sejak terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari ya biniyatin dan itu dengan ni niat ya. Dan niat apalagi dalam puasa Ramadan mendidik, menduduki peranan yang penting seperti yang kita akan dapatkan keterangannya dari hadis Hafsah binti Umar Rasulullah bersabda Man lam yujmi siyama qabla al-fajri fala siyama lahu. Barang siapa yang lam yujmi tidak mengazamkan niat sebelum fajar maka tidak ada puasa baginya. Hadis riwayat Imam Abu Daud nomor 2454, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan yang lainnya. Juga dari hadis Abdullah bin Umar. Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yubayyitin niyata qabla min, min al-laili فلا صيام له من لم يبيت النيات من الليل فلا صيام له orang yang tidak meniatkan atau menginapkan niatnya sejak malam maka tidak ada puasa baginya ya jadi kalau kita lihat <clears throat> bahwa niat menduduki kedudukan yang penting dalam masalah puasa oleh karena itu disebutkan oleh para ulama bahwa adanya keraguan-raguan dalam niat ini berbahaya Ya, sebagaimana seseorang yang berniat puasa sejak malam, tapi kemudian pada waktu siang hari, ya, ia ragu untuk meneruskan puasanya atau tidak. Atau ada keinginan dalam hatinya, niat dan azam untuk membatalkan puasanya. Misalnya, misalnya, ya, ketika dia pergi ke kerja, ia mendapatkan beban kerja yang berat. Beban kerja yang yang berat maka dalam keadaan kesulitan dia mengatakan lah kalau sampai di rumah saya buka nih ya kan kalau sampai di rumah dia buka ya kemudian dia pun perjalanan dengan kendaraan misalnya sampai tiba di rumah aduh istirahat dulu lah dia masuk kamar dan tertidur bagaimana hukum puasanya ia tidak makan dan tidak minum ia hanya tidur saja tapi niatnya azamnya yang kuat untuk puasa sejak malam sekarang rusak dengan adanya keinginan untuk berbuka setelah tiba di, ru di rumah. Maka yang seperti ini membatalkan puasa. Membatalkan puasa. Meskipun dia tidak memakan makanan dan minuman. Ini bahayanya niat. Ya, akan datang nanti rincian tentang perkara ahkamun niat, hukum-hukum niat itu insya Allah dalam pembahasan selanjutnya. Kita bahas dulu tentang bahwa puasa berkaitan dengan ni, niat. Ya, dan, dan niat memiliki peranan yang sangat penting dalam masalah puasa wa yustaratu li fardhihi dan disyaratkan niat itu untuk puasa wajib at-tabyid bahwa niat dikerjakan sejak ma malam dilakukan sejak malam itu sharih dari hadis Abdullah bin Umar man lam yubayyitin niyata al lail ya kalau dalam hadis Hafsah man lam yujzi man lam yujmi as-siyama qabla al-fajri maka disebutkan bahwa malam dan sebelum fajar adalah waktu untuk mengakatkan ni, niat. Waktu untuk mengakatkan niat. Saya kira jelas ya. Kalau begitu bagaimana hukum puasa sunnah? Apakah juga disyaratkan niat sejak malam hari? Tidak. Kalimat li fardhihi menunjukkan bahwa menginapkan niat sejak malam itu hanya berlaku untuk puasa wa wajib. Ini pendapat yang paling kuat di antara pendapat para ulama. Dan puasa wajib itu mencakup puasa Ramadan dan puasa puasa nadar mencakup puasa Ramadan dan puasa nadar. Adapun selain itu dari puasa yang sunnah, maka dibolehkan niat sejak siang hari. Akan datang nanti rinciannya ya. Ya. Dibolehkan niat pada pagi harinya seperti yang sah dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha sahih riwayat Bukhari Muslim adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Aisyah suatu ketika ya Aisyah ya hal indakum syai' wahai Aisyah adakah makanan pagi ini maka qalat berkata Aisyah la syai' indana ya Rasulullah tidak ada makanan apapun di rumah kita sekarang ini wahai Rasulullah kata Nabi idan ana shaim kalau begitu saya puasa kalau begitu saya puasa. Tapi puasanya niat ini berarti datangnya pada waktu pa, pagi hari, ya. Dan ini boleh karena dia puasa sun, sunnah. Ini pendapat yang paling kuat dari pendapat para ulama. Kemudian berkata Imam Nawawi, la yushtaratu an-nisful akhiru al lail. Ya, dan yang sahih dari pendapat para ulama atau yang sahih dari madzhab Imam Asy-Syafi'i. Kalau Imam Nawawi mengatakan was sahih itu menunjukkan adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama Syafi'iyah. Ya. Dan bahwa apa yang beliau sebutkan sebagai was pendapat yang paling kuat itu adalah pendapat yang diamalkan, ya. Adapun pendapat kebalikannya berarti dia marjuh, pendapat yang lemah dalam madhab Syafi'i. Ketika disepakati bahwa niat sejak malam hari, niat sejak malam hari, maka timbul permasalahan. Malam itu kapan batasannya? Kapan batas terakhir bolehnya mengakatkan niat? Ada dua pendapat dalam madhab syafi'i. Pendapat yang pertama mengatakan sebelum tengah malam. Karena itu kita dapatkan biasa di sebagian masjid setelah sholat taraweh ya, diingatkan nawaitu sawma ghadin li fardi apa eh, eh, eh, li, li adai fardi ramadana hadihi sana lillahi taala. Nanti akan disebutkan juga lafalnya oleh Imam An-Nawawi dan hukumnya dan hukumnya. Kenapa? Karena mereka melihat bahwa ya tidak boleh setelah tengah malam lafadz ini. Namun ini pendapat yang marjuh. Pendapat yang lemah dalam madhab Syafi'i. Kata Imam An-Nawawi was sahih la yustaratu an-nisful akhiru minal lail. Yang benar tidak disyaratkan bahwa dia harus sebelum tengah malam yang terakhir. Kira-kira jam 11 jam 12. Ya, artinya boleh sesudahnya. Boleh sesudahnya. Wa annahu la yadurrul aklu wal jima' dan bahwa tidak memberikan mudarat seorang yang kalaupun ia sudah berniat di awal malam atau sebelum tengah malam boleh ia kemudian makan lagi pada akhir malam setelah selesai qiyam lail misalnya salat witir ya maka dia minum lagi ngopi eh, atau makan e, minum udang jahe misalnya ya saraba kalau orang Makassar ya maka tidak ada masalah ya demikian pula dia menggauli istrinya kenapa karena sesuai dengan firman Allah SWT wa eh, fakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr selama masih malam hari maka malam hari adalah waktu untuk makan dan minum dan boleh menggauli istri istri kecuali kalau dalam keadaan e i'tikaf ya wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid ya maka jelas ya tidak memberikan mudarat makan dan minum sesudah makan dan jima sesudahnya wa annahu la yajibu tajdid dan tidak wajib untuk memperbaharui kembali ya jika dia setelah berniat awal malam kemudian tertidur dan terjaga pada akhir malam misalnya tidak perlu lagi memperba, perbarui Sudah cukup. Jelas ya? Taib. Ini perkara yang berkaitan dengan hal tersebut. Nah, ada permasalahan yang lain yang dijelaskan oleh para pensyarah dari kitab Minhajul Talibin. Yaitu yang pertama, kesan dari hadis Abdullah bin Umar. Man lam yubayitin niyata minal laili. Dan hadis Hafsah bintu Umar ya man lam yu'zimi an-niyata qabla al-fajri memberikan kesan kepada kita bahwa niat puasa Ramadan ini diakatkan setiap ma malam. Diakatkan setiap malam. Dan ini madhab syafi'i. Dan ini madhab syafi'i atau madhab jumhur ulama. Madhab jumhur ulama. Madhab syafi'i, madhab imam eh, Abu Hanifa, dan satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal Ya, pendapat Imam Malik dan satu riwayat dari Imam Ahmad mengatakan boleh atau cukup meniatkan pada malam pertama Ramadan untuk berpuasa sebulan penuh. Ya, apa alasan Imam Malik? Beliau mengatakan bahwa puasa Ramadan hanyalah diperuntukkan untuk puasa wajib. Tidak. Iya boleh nggak orang puasa sunnah Senin Kamis misalnya pada bulan Ramadan? Tidak. Ya dan bahwa puasa Ramadan ini satu kesatu kesatuan ya oleh karena itu ada khilaf yang kuat di antara para ulama tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadana thumma atba'ahu sittan min syawal kana siyamid dahri barang siapa berpuasa bulan Ramadan lalu mengikutinya dengan puasa enam hari sesudahnya bulan Syawal maka pahalanya seperti puasa setahun penuh Nah pertanyaannya, melaksanakan puasa Ramadan, apakah maksudnya satu kesatuan utuh? Misalnya seseorang berpuasa Ramadan hanya 20 hari, 10 harinya lagi karena ia safar atau sakit, maka ia menggantinya di hari yang lain. Nah, apakah seseorang yang disebutkan dimaksud dalam hadis ini ya berpuasa Ramadan lalu puasa enam hari bulan Syawal. Apakah disyaratkan ia untuk mengqada 10 hari dulu? Ya, baru setelah itu puasa Syawal atau boleh Syawal dulu, Syawalan dulu istilahnya, ya. Setelah itu baru mengqada. Karena qada itu kata Allah fa'iddatun min ay, min ayyamin ukha Boleh diganti di hari-hari yang lain kapan saja bebas. Sedangkan 6 hari Syawal harus bulan Syawal. Syawal, ya. Maka di sana ada khilaf yang kuat di antara para ulama. Pendapat jumhur mengatakan ia menyelesaikan lebih dahulu puasa Ramadannya. Kenapa? Karena ketentuan hadis, zahirnya riwayat mengatakan puasa Ramadan, lalu mengikutinya dengan syaw, Syawal. Sebab kalau dibolehkan orang yang seperti tadi cuma 20 hari puasa, lalu tambah Syawal 6 hari, setelah itu nanti 10 hari di hari yang lain sama juga dong boleh. Seandainya ada ibu ya eh, yang atau seseorang yang sakit selama 29 hari di bulan Ramadan dan hanya berpuasa seha, sehari. Lalu dia berpuasa Syawal tanggal 2 ya 6, sampai 6 hari berikutnya ya. Nanti yang 29 hari dibayar yang hari yang lain. Boleh nggak seperti itu? Ya. Kalau yang itu boleh, ini juga boleh dong. Padahal ulama ini tidak boleh. Ini bukan puasa Ramadan, cuma satu hari kok. Puasa Ramadan. Apanya puasa Ramadan? Cuman sehari puasa terus sakit. Kok langsung syawalan? Ya. Bukankah lebih wajib dia menunaikan apa yang merupakan utang kewajiban daripada syawal yang dia hukumnya sun sunnah gitu. Maka kalau tidak boleh ini, tidak boleh juga itu. Itu ada khilaf yang kuat di antara para ulama. Mungkin kita bahas nanti pada kesempatannya insyaallah taala, ya. Jadi, dia ya, dengan demikian, ya, kata Imam Malik, Puasa Ramadan satu kesatuan. Tidak mungkin ada puasa Senin Kamis di situ, puasa Daud di situ. Tidak ada puasa putih, tidak mungkin, ya. Maka kalau begitu hendaknya diakatkan se, se, apa? puasa sebu sebulan penuh. Jelas ya? Baik. <clears throat> Sebagian ulama menggabungkan kedua pendapat dengan mengatakan, ya, bahwa tatkala yang mengatakan puasa setiap hari itu kuat, ya, zahir hadis Ibnu Umar dan Hafsa bintu bintu Umar, ya. Kemudian bahwa pendapat Imam Malik juga wajih, memiliki sisi kekuatan pula. Maka mereka mengatakan bahwa seseorang pada awal malam Ramadan meniatkan puasa sebulan penuh. Itu hendaknya dihadirkan. Ya. Kemudian untuk hati-hatinya pada setiap malam ia meniatkan kemba kembali. Jelas ya? Untuk setiap malam dia meniatkan kembali, ya. Kalau ternyata dia lupa untuk berniat, ketiduran misalnya, ya. Ya. Setelah buka maghrib kekenyangan misalnya ya, ya pingsan, ya atau ya itu tadi ketiduran, ya. Bangun esok paginya lah, nggak sempat niat nih, bagaimana hukumnya? Ya, tadi kalau berkeras dengan riwayat harus setiap malam menurut pendapat ini tidak sah puasanya hari itu. Tapi menurut Imam Malik, sah puasanya kan telah dia niatkan di awal malam. Tanggal 1 Ramadan. Ya. Maka kalau begitu kata para ulama kita gabungkan, kita gabungkan saja dengan apa? Sejak awal Ramadan kita niatkan puasa sebulan penuh. Tujuannya apa? Untuk menyelamatkan keadaan kepepet tadi. Ya, manakala kita ketiduran seperti tadi itu, insya Allah aman karena kita telah berniat puasa sebulan penuh. Ya. Tetapi kalau kemudian ternyata pada pertengahan Ramadan, 15 Ramadan misalnya, kita dapat tugas kantor, harus ke Papua, ya, sehingga kita tidak berpuasa, ya, kita tidak berpuasa. Nah, ketika kita kembali ke Jakarta, ya, tanggal 20 Ramadan, kita harus akadkan kembali niat. Kenapa? Karena niat sebulan tadi terputus karena adanya udur syar syar'i. Terputus karena adanya udur syar'i yaitu safar hingga dia berbuka. Ya, kalau begitu sejak tanggal 20 dia meniatkan kembali setiap ma malam. Ini jam'an lil adillah. Ini mengumpulkan semua pendapat dan dalil dan untuk lebih amannya puasa yang kita kerjakan. Ini dilihat oleh sebagian ulama muasirin ya dari seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala dan yang lainnya. Wallahu alamu bissawab. Baik. Saya kira itu. Selanjutnya kita lanjutkan perkataan Imam An-Nawawi dalam Minhajut Talibin kata beliau wa an naflu niyyatin qabla az-zawal wa kadza ba'dahu fi qaulin dan sah puasa sunnah dengan niat yang diakatkan sebelum tergelincirnya matahari matahari. Ya. Nah, telah kita sebutkan tadi hadisnya. Hadis Aisyah radhiyallahu taala anha Bukhari Muslim. Nabi ketika menanyakan, "Ada enggak sarapan pagi ini?" "Oh, tidak ada ya Rasulullah." Kata beliau, "Kalau begitu saya puasa sekarang." Saya puasa sekarang. Nah, ini keterangan yang menunjukkan bahwa puasa sunnah boleh niatnya pada pagi hari atau pada siang hari. Cuman pertanyaannya, apakah itu harus sebelum tergelincir matahari alias sebelum duhur. Ya, atau boleh bahkan sekalipun setelah du, duhur. Ya, ini ada khilaf di antara para ulama, ya. Kata beliau sah tidak ada atau bersepakat para ulama bolehnya niat itu jika sebelum du, duhur. Sepakat ya? Ya, sepakat. Karena tadi Nabi minta sarapan. Berarti pagi hari, ya. Wa ba'dahu fi qaulin. Adapun setelah ya duhur juga dibolehkan atau sah fi kaulin menurut salah satu penda, pendapat dari pendapat madhab syafi'i eh, berarti ada dua pendapat ada yang mengatakan tidak membolehkan ada yang mengatakan bo boleh di sini ada yang mengatakan boleh di sini ya dan dalilnya secara khusus tidak ada sama sekali maka dia perkara yang memang perkara khilafiyah ijtihad, ijtihadiyah antara para ulama. Ya, tetapi ingat, kalaupun ia mengangkatkan niatnya nanti setelah duhur, bukan berarti bahwa dari pagi udah makan kenyang. Itu namanya curi curi start namanya ya. Ya, makan kenyang, udah kenyang sekali nanti setelah saya ingat puasa nih siang ini. Ada, ada ada makan siang bu? Oh nggak ada pak. Oh saya puasa kalau gitu. Udah kenyang paginya nggak boleh itu, ya. Ada syaratnya, ya, ya, yaitu bahwa syaratnya memang dia sejak waktu terbitnya fajar memang belum ma makan. Ya. Adapun bangun pagi hari, sholat subuh, setelah itu kemudian dihidangkan kopi, ada gorengan pisang goreng. Setelah itu ibunya mengatakan, "Pak, aduh Pak, saya lupa goreng buat goreng, goreng nasi, nasi goreng, Pak." Oh, kalau gitu saya puasa. Setelah habis kopi dan pisang gorengnya. Enggak gitu maksudnya, ya. Niat ini berlaku asalkan tadi, ya, bahwa sejak terbitnya fajar sodik memang dia belum ma makan. Demikian juga yang tadi, yang siang tadi. Pendapat yang mengatakan sahnya pula niat puasa sunnah setelah tergelincir matahari atau setelah duhur. Disyaratkan tentu saja dia belum makan sejak terbitnya fa fajar. Jelas ya? Taib. Wassohihu ishtiratu husuli syartis sawmi min awalin nahar. Dan yang benar disyaratkannya terwujudnya, terpenuhinya syarat puasa itu sejak awal pagi, sejak awal siang. Ya, jadi memang terpenuhi syarat itu. Ya, taib. Selanjutnya, wajib ta'yinu fil fardhi dan wajib untuk menentukan ya jenis puasa dalam puasa wajib. Karena puasa wajib juga ada beragam jenisnya kan? Ada beragam jenisnya. Ada berapa? Ada tiga ya. Yang pertama puasa Ramadan, yang kedua puasa nadar, yang ketiga puasa kafarah. Iya, puasa kafarah itu kan juga wajib ya apakah orang yang telah mendihar istrinya atau orang yang bersumpah dan melanggar sumpahnya ya kan maka dia wajib kafarah kafarahnya wajib puasanya puasa wajib tentunya ya maka saya mengatakan wajib untuk mentakyin menentukan jenis puasa yang dikerja dikerjakan wa kamaluhu fi ramadhana dan kesempurnaan niat itu pada bulan Ramadan ayyanwiya صوم غد عن آداء فرض رمضان هذه السنة لله تعالى dan kesempurnaan dari niat pada bulan Ramadan adalah ia meniatkan sauma gadin puasa esok harinya an adai fardhi Ramadan dalam menunaikan kewajiban puasa Ramadan hadhihi sanah tahun ini lillahi ta'ala jelas ya perkataan Imam an nawi Tapi beliau, beliau mengatakan yanwi, niat. Dan ingat, niat asalnya di, ha, di hati. Beliau tidak mengatakan dilafalkan. Nanti akan dijelaskan insya Allah. Ya, bahwa tentang niat ini disebutkan oleh Imam Ibnu Mulakin Syafi'i ya tentang perkaranya ya di mana yang dimaksud dengan niat tersebut ya yaitu niat yang ada di, ha, di hati ya niat yang ada di hati ya kata beliau setelah menyebutkan perkataan Imam An-Nawawi ya wa mahalluha al-qalbu wa la yushtaratu an-nutqu biha dan tempatnya niat itu di ha, di hati dan tidak disyaratkan untuk dilafal dilafalkan tidak disyaratkan untuk dilafalkan ya demikian pula perkataan dari ya eh, ulama yang tadi yaitu uh, Muhammad bin Musa bin Isa ya dalam kitabnya uh, Sirajul Wahaj fi Syarhil Minhaj beliau mengatakan wa mahallul niyyati al dan tempat dari niat itu adalah diha di hati wa qala fir raudhah lalu beliau menukilkan perkataan Imam An-Nawawi sendiri dalam kitabnya Raudatul Talibin. Telah kita sebutkan dulu ya, bahwa kitabnya Imam Ar-Rafi'i yang meringkas kitab Al-Wajiz Al-Ghazali ada dua. Ya, kitab yang pertama adalah Fathul Aziz fi Syarhil Kabir. Inilah yang diringkas oleh Imam an Nawi dengan Minhaju al talibin Eh, afan, diringkas oleh Imam an Nawi dengan kitabnya Raudatul Talibin. Kitab yang kedua Al-Muharrar, Syarah Al-Wajiz juga, Al-Ghazali. Ini yang diringkas oleh Imam Nawawi menjadi minhaju at-talibin. Jadi saudara kembarnya lah. Ini at talibin yang sana radatut talibin. Ya, dua-dua fikih madhab Syafi'i karangan Imam An-Nawawi. Dalam kitab Ar-Rawdah radatut talibin berkata Imam An-Nawawi, "La yushtaratu at-talaffuz biha bila khilafin." Tidak disyaratkan untuk melafalkannya. Ya, niat tersebut tanpa ada perselisihan di, di antara para ulama, tanpa ada perselisihan di antara para ulama. Ya. Baik, jelas ya? Ya. Bahkan kemudian Imam Ibnu Mulakin menyebutkan dalam syarah ya Ujalatul Muhtaj fi Syarh Minhaj kata beliau lau tasahhara lis-saumi lau tasahhara lis-saum jika seseorang bangun makan sahur untuk puasa puasa. Au syariba lidaf'il atsyi naharan. Atau seseorang minum air untuk mencegah kehausan pada siang hari Ramadan. Au imtana'a minal ma' khawfal fajri. Atau seseorang tidak mau minum air karena khawatir sudah masuk waktu fa fajar. Kana dhalika niyatun lissawmi. shaumi maka itu sudah merupakan niat untuk buat puasa. Paham ya? Sekedar bangun makan sahur. Ya, atau seorang minum saja nggak sempat sahur, cuma minum, ah, mumpung masih ada waktu supaya besok tidak kehausan. Ya. Atau bahkan ketika sudah disodorkan, ini Pak, kopinya Pak, eh, jangan-jangan sudah sudah azan. Jadi dia tidak makan minum sama sekali, tidak makan minum, tapi ada berarti niat di situ. Oh, berarti dia mau puasa nih. Ya, kata Imam Ibnu Lakin bahwa kana dzalika niyatun lisawm. Ya. Kana dzalika niatan lisawm. Itu adalah puasa eh, niat untuk puasa puasa kama naqalahu Ar-Rafi'i an Abil Abbas Ar-Ruyani sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Ar-Rafi'i. Dan terkait Imam Rafi'i, imam yang terkemuka dalam madhab Syafi'i yang dia digandengkan dengan Imam An-Nawawi dijuluki Syekhan. Ittafaq alaih Syekhan dalam fikih madhab Syafi'i dimaksud adalah Ar-Rafi'i dan An-Nawawi. Ya, dan itu pendapat yang paling kuat dalam madhab Syafi'i. Ya, pendapat yang lainnya diabaikan jika sudah sepakat kedua orang ini. Subhanallah ya. Maka Imam Ar-Rafi menukilkan hal itu dari Abu Abbas Ar-Ruyani dan berkata Abu Abbas Ar-Ruyani wa huwal dan itulah pendapat yang benar. Wa in khatara balihi as-sawma bisifat al-mu'tabarah. Bahkan meskipun hanya terlintas dalam benaknya keinginan untuk berpuasa dengan sifat-sifat yang mu'tabar. Paham ya? Ya, jadi sekedar niat, keinginan, bahkan bangun saja gitu. Seorang, "Bu, Bu, Bu, tolong bangunkan saya kalau sahur ya, Bu." Ternyata ibunya ketiduran juga, boro-boro bangunkan. Ibunya pun ketiduran gitu. Sah puasanya apa tidak? Sah. Bukan nikahnya. Sah. <laughs> Mantap sekali tadi Pak ya. sekiranya ada yang nikah nih. Sah gitu ya. Sah puasanya. Betul. Kenapa? Telah terlintas dalam benaknya niat untuk berpuasa. Puasa. Sudah cukup itu. Jelas ya? Dan ini pendapat yang disebutkan dari pendapat para ulama syafi'iyah. Taib. Nah. Kemudian Ingat tadi perkataan Imam An-Nawawi, dijaga baik-baik, kata beliau, kesempurnaan niat Ramadan itu adalah seorang meniatkan puasa untuk besok hari dalam rangka menunaikan kewajiban puasa Ramadan tahun ini karena Allah. Lalu kemudian beliau mengkritik apa yang beliau sebutkan tadi itu satu persatu. Ya, kata beliau wa ada'i wal fardiyati wal idafati taala khilafun al khilaful madhkur fi shalah Lihat niatnya nawaitu soma gadin ya, saya berniat kemudian puasa besok untuk menunaikan kewajiban tahun i, ini ada empat poinnya. Berniat puasa besok, kewajiban untuk tahun ini, empat poinnya ya. Kata Syekh, kata Imam An-Nawawi sendiri, fil ada pertama ada nawaitu. Li ada. Pertama adanya. Kedua fardiyahnya, fard puasa Ramadannya, ya. Kemudian yang ketiga idhofahnya, lillahi. Ini ada khilaf yang mazkur yang disebutkan dalam pembahasan tentang masalah sholat. Artinya ada yang mengkritik dari ulama Syafi'iyah sendiri, ya. Dengan mengatakan bahwa puasa Ramadan kan memang hanya untuk Ramadan saja. Lalu buat apa lagi meniatkan? Saya berniat puasa Ramadan. Memang cuma Ramadan yang boleh. Apa maksudnya ya? Kemudian tahun ini, memang tahun ini yang kita, tahun depan belum tentu kita masih hidup, kan begitu ya? Kita berharap umur panjang, tapi diberikan kebaikan dalam ketaatan. Kan begitu ya? Tapi umur itu rahasia ilahi. Sehingga dengan itu, sebagian ulama mengatakan ini tidak benar. Tidak perlu. Ya, karena memang waktu yang berjalan itulah yang kita kerja kerjakan ya. Ada khilaf yang madkur seperti disebutkan dalam pembahasan solat ya. Was sahih dan pendapat yang paling kuat ini pendapat Imam yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kuat bukan menurut beliau, menurut mazhab Syafi'i, annahu la yushtaratu ta'yinus sanah. Bahwa tidak disyaratkan adanya penentuan ta tahun. Ya, demikian pula fardiyah sebenarnya ya. Baik, demikian pula far fardiyah ya. Jadi ini perkara yang perlu kita ingatkan pula hadirin oleh Allah bahwa niat puasa ini sebenarnya niatnya adalah dalam ha dalam hati. Memang sebagian ulama, ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa disunnahkan, disunnahkan melafalkan niat untuk membantu ha, hati, ya. Dan kemudian sebagian ulama seperti Abu Abdullah Az-Zubairi, salah seorang dari keturunan Abdullah bin Zubair, ya. Salah seorang tokoh ulama Syafi'iyah menyebutkan bahwa itu diambil dari pendapat Imam Ash-Syafi'i sendiri tentang disyariatkannya niat dan melafalkan niat ketika sholat ya namun kemudian dikritik dibantah dengan tuntas oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Majmu' Syarah Muhadzab Majmu' Syarah Muhadzab ibaratnya kumpulan antara Minhajus uh, Talibin dengan Rurut Talibin kitab yang dianggap sebagai kitab terakhir dalam madhab syafi'i yang paling luas. Ya, Majmu' Syarah Muhadzab Al-Muhadzab oleh Imam ash shayrazi Ya, Imam An-Nawi mengatakan tentang pendapat Abu Abdullah Zubairi yang mengatakan, mengisyaratkan bahwa melafalkan niat ketika sholat itu pendapat Imam Ash-Syafi'i. Dibantah oleh Imam An-Nawi, akhta'a ala Syafi'i. Bahwa beliau keliru memahami Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i memang berkata dalam kitabnya Al-Um bahwa seseorang ketika sholat disyariatkan untuk melafalkan sebagaimana dia melafalkan itu ketika haji untuk masuk kepada ibadah. Melafalkan untuk haji untuk masuk kepada ibadah. Nah, apa yang kita ucapkan ketika haji? Tal talbiyah labbaika umratan wa hajjan misalnya. Eh? Ya Allah, aku menyambut seruan panggilanmu untuk menunaikan ibadah haji atau um, umroh. Nah ini kan ada unsur niat di situ. Ya kan? Nah, apakah dia umrah saja? Atau haji saja? Atau ifrat maksudnya? Atau tamattu? Ya, umrah yang dimasukkan ke, ha, ke haji. Ya, maka dalam talbiyahnya disebutkan kan gitu ya. Nah, disangkanya oleh Az-Zubairi tadi rahimahullah taala kalau begitu sholat pun disyaratkan juga itu atau usolli farda as-subhi dan sebagainya. Kata Imam An-Nawawi itu keliru. Maksud dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah <coughs> adalah <coughs> ketika orang sholat disyariatkan melafalkan apa? Takbiratul ihram, Allahu akbar. Yang dengan itu dia masuk ke dalam sholat. Kan gitu ya? Hadis Adi bin Abi Thalib, Ustaz Al-Khudri, Rasul bersabda, miftahu salati at-tuhur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha taslim." Jadi pengharaman salat, tanda awal masuknya salat adalah apa? Takbiratul ihram. Karena gitu ya. Artinya takbir itu Allah. Yang kata Imam Ash-Syafi'i disyariatkan untuk dijaharkan. Seperti halnya seorang menjaharkan ketika talbi talbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik umratan wa hajjan ya kan itunya yang dimaksud orang tidak akan masuk haji kecuali dengan tal talbiyah ya kan begitu Pak di miqat dia bertalbiyah demikian pula ketika salat takbirat ihram masuk kepada salat bukan maksudnya usolli kemudian begitu ini kata Imam Nawawi kesalahan dalam memahami teks perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala Wallahu alamu bisawab. Ini kita dudukkan di sini. Tentunya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan masalah melafalkan niat mimma ta'ummu bihi balwa. Perkara yang pasti butuh keterangan jelas tentangnya, ya kan? Terjadi dalam setiap kegiatan. Salat, bayar zakat, ya, haji dan sebagainya. Namun tidak kita dapatkan satu teks pun dari Nabi sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan lafal dari ini niat tersebut. Sehingga lebih baik kita kembali kepada tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Niat sepakat para ulama tempatnya di, hati. Wallahu alamu bisawab. Saya kira tujuh hadis dulu. Kelanjutannya nanti membawa eh, pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan masalah hukum, niat dan puas dan puasa lebih rinci lagi insya Allah Banyak faedah di dalamnya yang penting untuk kita ketahui dengannya kita memahami hakikat madhab Syafi'i ya rahimahullahu taala. Baik. Ada pertanyaan dari jamaah? Kami persilahkan jika ada. <clears throat> ya. Ya. Eh, boleh saja ditanyakan dulu Pak. Kalau memang ada dibahas nanti, saya akan isyaratkan paling tidak kesimpulannya dan lincinya mungkin nanti. Ya. Yujmi artinya adanya azam yang kuat. Ya. Kemudian man lam yubayyin niyat, an-niyah. Yang dalam niat sendiri tidak ada definisi yang datang dari Rasulullah, tetapi definisi yang paling baik adalah definisi oleh Imam An-Nawawi rahimahullah bahwa an-niyatu azmul qalbi wal jazmu bihi. Bahwa niat adalah adanya azam, tekad yang kuat dari hati ya dan keteguhan di dalamnya. Itulah niat ya dan tidak berlaku kemudian apa yang ada dari keraguan-raguan. Ya, akan datang nanti rinciannya seperti misalnya seorang yang pada akhir bulan Sya'ban dia khawatir jangan-jangan ada orang yang melihat hilal tapi tidak sampai ke saya ya atau sudah masuk puasa tapi saya terlambat taunya gitu. Wah, mending puasa deh. Kalaupun ini Ramadan, nah dapat dong Kalaupun bukan Ramadan, sunnah deh, sunnah. Ya, kata para ulama seperti akan datang nanti, tidak sah puasanya. Kalaupun ternyata itu tanggal 1 Ramadan. Kenapa? Karena dia masuk ke dalam puasa tersebut dalam keadaan ragu. Ya, sampai ada pembahasan. Bagaimana kalau orang pada malam hari berniat untuk puasa mengatakan insya Allah saya puasa. Ya, apakah puasanya sah atau tidak? Ya, ada khilaf yang terpapar. sebagai mengatakan insya Allahnya apa dulu nih? Ada orang insya Allah maksudnya dia sudah tekad kuat untuk puasa, tetapi kita tidak tahu tiba-tiba ada sakit dan sebagainya. Jadi insya Allahnya betul-betul tawakal kepada Allah. Ada juga memang insya Allah tapi memang nantang gitu ya. Ya, kamu datang besok enggak? Insya Allah saya tidak datang. <laughs> Maksudnya insya Allah ya fifty fifty lah. Gitu. Insya Allah bukan 100% bukan, tapi 50-50. Memang saya malas kok, tapi bilang saja insya Allah. Kan gitu ya. Maka yang seperti ini tidak sah puasanya. Ya, tapi kalau dia semata tawakal kepada Allah, maka sah insya Allah menurut pendapat yang paling kuat dari pendapat para ulama. Ya, jadi menunjukkan bagaimana kedudukan niat. Demikian pula tadi perkara bagaimana niat bisa membatalkan puasa. Dan di atas perkara ini ada fatwa dari para ulama tentang orang yang goyah Ya, meskipun azamnya tekad, tekadnya kuat, sekuat gunung Merapi. Ya, pada malam hari tapi. Ketika siang namanya juga pekerjaan, ya kan? Panas terik Jakarta lagi ya, macet, debu, polusi. Waduh. Mulai berpikir, nah, ketika goyah dengan mengatakan, "Aduh, saya akan buka nih kalau begini." Nah, ini membatalkan dan wajib diganti. Ya, Nasnya apa? Nasnya ada keterangan-keterangan umum. Lafalnya secara letter like tidak ada ya tapi para ulama mengembalikan itu kepada apa yang menjadi kewajiban dari niat bahwa niat puasa Ramadan memang dari malam hari tetapi yajibu istishabun niyah diwajibkan untuk menjaga niat itu sejak awal puasa sampai ter, terbenamnya matahari kapan di tengah-tengahnya jatuh melempem kayak kerupuk gitu Pak ya maka yang demikian merusakkan puasa apa yang harus dilakukan diganti. Wah Ustaz kalau begitu banyak nih yang harus saya ganti nih. Udah lupa Ustaz. Bagaimana nih? Perbanyak puasa sun, sunnah. Karena puasa sunnah menutupi apa yang kurang dari kewajib, kewajiban. Allah maha pemurah. Allahu alam bisawab. Begitu Pak. Ya. Sebentar dulu Pak. Ya. ya, pertanyaannya eh, bagus sekali tentang masalah kondisi niat yang kelihatannya lebih umum tidak hanya berkaitan dengan masalah puasa. Misalnya kita membayarkan zakat pun ternyata tatkala kita melaksanakannya sebahagian yang menerima zakat kita melaksanakan bentuk dengan jabatan tangan lalu kemudian meminta kita untuk mengakatkan niat itu dan dia menerima. Ya. Maka apakah kita ikuti perkara seperti itu atau yang bagaimana ya? Telah kita ingatkan tadi bahwa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang melihat seperti itu mengatakan bahwa itu membantu hati, membantu hati. Dan sepakat para ulama, jika lafal berbeda dengan hati yang diikuti adalah yang muktabar adalah hati karena memang niat tempatnya di hati niat tempatnya di hati gitu ya. Oleh karena itu seseorang yang melafalkan kekafiran sekalipun ya, tidak dikatakan kufur jika dia wa qalbu mutmainnun bil iman. Jika hatinya tenang dengan keiman, iman seperti kejadian Ammar bin Ya bin Yasir yang diperintahkan untuk menghina, mencaci Allah dan menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam karena dia dipaksa, diancam, dibunuh. Ayahnya telah dibunuh, ibunya pun telah meninggal, ya, wafat syahid, ya. Maka dalam keadaan ini ia pun mengucapkan kalimat kufur. Lalu mengadukan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kata Nabi, kaifa tajiduk? Bagaimana perasaan hatimu? Kalau dimutmain bil iman. Maka Nabi mengatakan, jika kamu dipaksa kembali, kerjakan lagi. Toh itu namanya mukrah. Terpaksa saja. Turunlah ayat tentang hal itu. Illa man ukriha wa qalbu mutmainnum bil iman. Jadi intinya dalam hati ini. Oh, orang yang melafalkan sesuatu sekalipun bertentangan dengan hatinya, yang diikuti adalah hatinya. Maka jika terjadi hal seperti itu, bisa kita sampaikan dengan baik ya bahwa sebenarnya yang penting saya sudah niat Pak ya ya yang benar sebenarnya ketika zakat itu adalah dan tidak mengapa adalah jika ia mendoakan kita karena yang sah dari hadis Nabi orang yang membayar zakat diterima zakatnya dan didoakan dengan doa Allahumma salli ala ali fulan ya ya Allah ya berikanlah salawat dan doa ya keselamatan bagi keluarga Pak Fulan, Pak Fulan ini gitu. Itu yang disyariatkan, ya, bukan syariat akad. Sama juga orang yang menikah disuruh syahadat dulu. Emangnya sebelumnya kafir? <laughs> Ya, tidak, itu hanya tambahan-tambahan yang sayang sekali kadang mempersu mempersulit baca taklik talak lagi dan sebagainya. Padahal sudah ada fatwa dari majelis ulama bahwa taklik talak sudah tidak perlu dibacakan lagi gitu ya. Memangnya sudah siap-siap untuk dicerai, ditinggalkan kan tidak kan? tentunya kita harus tahu tanggung jawab kita sebagai sua, suami. Tetapi perkara yang seperti ini tidak perlu ditambahkan. Sudah cukup apa yang datang dari petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kita berbicara bicara dengan bijak, menyampaikan dengan baik, karena tadi pendapat mereka mengatakan itu membantu nih niat, membantu niat. Maka kita arahkan kepada pendapat para ulama yang mengatakan sekarang kalau berselisih antara hati dengan mulut mana yang diikuti? Hati kan? Kalau begitu yang penting ini hati nih. Saya meskipun mungkin sedikit mengkritik Bapak tapi saya cinta sama Bapak. Hati saya begitu, ya kan gitu ya. Jadi kita bicara dengan bijak dengan baik kepada kepada mereka. Karena apa yang datang adalah karena e, mungkin dasar pengetahuan yang kita yang masih kurang ya dan sedikitnya dari kaum muslimin yang ingin mencoba untuk kembali mengkaji tuntunan-tuntunan syari syariat. Lebih hanya kepada kata orang dan sebagainya ya. Maka kita memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Ada yang lain mungkin dari yang Cukup ya. Baik. Kalau demikian insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan tentang niat dan kaitannya dengan masalah puasa ragu-ragu ya, niat yang tidak kokoh dan sebagainya yang akan dibahas lebih panjang oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Intinya tentu saja mudah-mudahan niat puasa kita ini tetap terjaga ya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian oleh kita sendiri dengan untuk tetap menjaga niat itu sejak terbenam eh, terbitnya fajar sodik sampai terbenamnya matahari dan semoga dengan itu puasa kita puasa yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh